Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru yaitu Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada', haji perpisahan. Dinamakan Al-Wada' karena perpisahan. Setelah itu nanti Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW tidak lama kemudian meninggal dunia. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda sebelumnya Fatu Makkah Fatu Makkah ya, ketika diturunkan surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nah, ketika turun surat tersebut sudah menunjukkan apa? Itu sudah menunjukkan detik-detik ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Nah, kemudian Fatu Makkah. Ketika Fatah Mekah bagaimana? Semua kaum muslimin senang dan banyak orang-orang yang semula kafir masuk Islam. Berbondong-bondong. Faham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, Namanya itu tahun 10 Hijriah. Tahun berapa? 10 Hijriah. Nah, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah beliau berangkat. Disebutkan dalam tarikh yaitu apa? Nah, barakallahu fikum 4 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Jadi ketika memasuki apa? tanggal 25 Dzulqa'dah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum beliau berangkat pada tahun 10 Hijriah. Naam. Ikhwan fi din azzaqakumullah jumlahnya berapa? Yang waktu itu ikut nah barakallahu fikum berangkat haji wada banyak jumlahnya. Jumlahnya berkisar antara 90.000 sampai 114.000. Masya Allah. Berarti luar biasa ya kaum muslimin dari seluruh penjuru itu ya, bukan hanya di bukan dari satu tempat saja, dari seluruh penjuru. Nah, berkisar kurang lebihnya sebutkan dalam sejarah dalam kitab tarikh yang lainnya 90 ribu sampai 100 ribu, 114 ribu. Paham ya? Ada juga yang mengatakan karena batasannya tidak ditetapkan, ada yang mengatakan lebih dari aksar min mi'ati alfin. Lebih daripada 100 ribu. Kalau yang menyebutkan batasannya 90 ribu sampai 114 ribu, Paham ya? Kalau yang menyebutkan secara global aksar min mi'at alfin, lebih daripada 100 ribu, Perhatikan ya, lebih daripada 100 100 ribu. Nah, banyak berarti ya. Nah, hajjatul wada haji perpisahan. Kemudian para ulama beda pendapat mengenai hajinya Rasulullah haji apa ya? Kiran, ifrat atau tamattu'? Disebutkan nanti di sini yang dikuatkan beliau Nah barakallahu fikum hajinya haji kiran. Haji kiran itu bagaimana? Sudah kita lewati. Haji kiran itu barakallahu fik, yaitu haji yang nah barakallahu fikum nah, digabung dengan umrah. Digabung dengan umrah. Nah barakallahu fikum, enam digabung dengan umrah. Kalau haji tamattu satu kali safar digunakan untuk dua. Paham ya? Untuk umrah plus haji. Kalau haji ifrad murni haji saja. Paham ya? Kalau haji kiran itu nanti apa? Nam amalan ritual haji digabung sekalian dengan apa? Umroh. Paham ya? Nam. Bedanya rukunnya cuma satu bedanya. Rukunnya apa? Wukuf di padang Arafah. Kalau haji rukun di padang Arafah, kalau umroh nggak ada. Paham ya? Ayo nam. Karena rukun haji ada empat, rukun umroh ada tiga. Rukun haji empat itu apa? Ihram. Kemudian apa? Tawaf. Tawaf ifadah. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum sa'i. Kemudian wukuf badang Arafah. Sedangkan rukun umrah tiga tanpa wukuf badang Arafah. Paham ya? Naam. Jadi nanti kesimpulannya hajinya haji kiron, digabung antara haji dan umrah. Kalau haji tamattu bedanya apa? Haji tamattu itu barakallahu fik dia satu kali safar, enam bernikmat-nikmat bersenang-senang dengan dua amalan. Haji plus umrah. Paham ya? Enam. Dia misalkan taruhlah umrah selesai, Eh, atau haji dulu selesai, kemudian santai-santai dulu sana, kemudian nggak lama kemudian setelah ihram selesai, eh, tahallul dan selesai semuanya haji, eh, kemudian baru dia mengamalkan umroh misalkan. Paham ya? Digabung dalam satu safar nggak pulang lagi. Itu hajinya haji tamattu, dapat double juga di situ. Kalau haji ifrat murni apa? Murni haji saja. Tentunya dibahas dalam kitab fikih ya kita jelaskan sini karena ada kaitannya nanti. Qala al-mu'allif wasamahullah hajjatul wada' haji perpisahan. Tahun berapa tadi? 10 Hijriah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dhuhra yaumal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur pada hari Kamis. Lisittin baqina min dhil qa'dah min sanati ashrin bil Madinah. Beliau salat di Madinah. Na barakallahu fikum eh, pada 6 enam hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Sebagian menyebutkan na barakallahu fikum empat hari akhir bulan Dzulqa'dah. Paham ya? Empat hari akhir bulan Dzulqa'dah. Pada tahun 10 Hijriah, di mana? Di kota Madinah. Itu sebelum berangkat. Setelah itu summa kharaja minha biman ma'ahu minal muslimin ahli Madinah wa man tajama'a minal Arab. Kemudian beliau keluar dari kota Madinah bersama orang yang bersama beliau dari kalangan kaum muslimin dari kota Madinah, penduduk Madinah dan orang-orang dari kalangan Badui yang sudah berkumpul. Paham ya? Nah, berangkat semuanya. Kurang lebihnya berapa tadi? 90 ribu sampai 114 ribu, Paham ya? Yang tidak menyebutkan jumlahnya, maksudnya batasannya mereka mengatakan aksar min mi'at alfin. Lebih daripada 100 ribu. jumlahnya banyak sekali. Masya Allah. Naam. Fasallal 'asra bidil Hulaifah, kemudian beliau salat asar di Dzul Hulaifah. Sebutan bawah itu Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah mawdi'un bainahu wa bainal Madinah sabat amyal Wahuwa miqat ahli Madinah. Dzul Hulaifah adalah suatu tempat antara tempat tersebut dengan Madinah itu kurang lebihnya 7 mil. Paham ya? 1 mil kurang lebih 1 kilo setengah ya. Nah, ini 7 mil. Yaitu miqat tempat untuk orang melakukan ihram untuk penduduk Madinah. Paham ya? Jadi masing-masing ada mikotnya, sebutan dalam kitab fikih dan juga kitab hadis seputar nama mikot orang yang nah barakallahu fikum hendak melakukan ritual haji atau umroh ada mikotnya nanti. Disitulah nanti dia melakukan ihram, eh, ganti pakaian, pakaian yang tanpa berjahit. Namanya pakaian ihram ada sendiri. Kalau zaman sekarang udah banyak orang jualan ya. Nah, jualan pakaian ihram udah banyak sekali. Naam. Kita lihat barakallahu fikum beliau salat di Dzulhulaifah atau yang dua rakaat. Qasar berarti ya. Wa bata biha dan bermalam di situ. Wa atahu atin min rabbi. Ini karena ringkasan kurang lengkap ya, tapi tidak masalah kalau antum baca lengkapnya nanti bisa lihat dalam surah Nabawiyah Ibnu Hisham juga ada atau dalam kitab sirah yang lainnya juga banyak atau lihat kitab lengkapnya ini Al-Fusul fi Rasul lebih tebal lagi. Walaupun tetap masing-masing kadang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Paham ya? Kita lihat aja yang di sini biar yang ada di sini aja. Wa atahu atin rabbih azza wa jalla fi dzalikal mawdi'. Kemudian datanglah eh, datanglah orang yang datang atau datanglah utusan dari Rabbnya fi dzalikal mawdi' di tempat tersebut wa huwa wadil aqiq yaitu tempat namanya wadi al-aqiq ya'muruhu an rabbih azza wajal. dia merintahkan eh, dari Rabb dari Allah Subhanahu wa taala an yaqula fi hajjatihi hadhihi untuk mengatakan pada hajinya ini umratun fi hajjatin, umrah dalam amalan haji. Berarti kiran. Eh, amalan umrah nah barakallahu fikum dalam amalan haji. Karena apa? Diniatkan. Nah, karena nanti amalan umrah itu semuanya ada dalam amalan haji gitu loh. Cuman kelebihannya kalau amalan haji kan ada wukuf di Padang Arafah. Paham ya? Jadi amalan umrah itu nah barakallahu fikum kan kita lewati rukunnya tiga. Rukunnya tiga itu kan ada pada haji. Iya enggak? Ihram, tawaf, Kemudian apa tadi? Na barakallahu fikum sa'i. Jadi rukun apa? Rukun umrah tersebut ada pada haji. Sehingga apa? Digabung pun dapat. Itu namanya haji qiran. Wa ma'na hadza ma'na ini adalah anna amarahu an yaqrinal hajj ma'al umrah. Bahwasanya maknanya adalah Allah telah perintahkan Allah telah memerintahkan agar menggabungkan antara haji bersama umrahnya. Fa asbaha sallallahu alaihi wasallam kemudian pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, barakallahu fikum masuki enam hari berikutnya fa akhbaran nas kemudian Rasulullah mengkabarkan manusia bidzalik dengan kabar tersebut wa tafa ala nisa'i yauma idzin bi ghusl wahid wa hunna tis'un ini sambungannya ini apa kisahnya kemudian beliau langsung apa barakallahu fikum mengelilingi perhubungan badan dengan istri-istri beliau pada hari tersebut jumlah istri beliau berapa 9 dengan satu kali mandi paham ya nah enggak usah dibayangkan yang jelas kita yakini beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya sembilan. Untuk umatnya enggak boleh ya, hanya empat saja untuk umatnya. Jangan lebih dari itu. Itu pun bagi yang mam, mampu mampu apanya? Mampu apanya? Hah? Ma'isyahnya ya, mampu ma'isyahnya dan juga mampu mengatur apa barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Mampu mengatur apa? mengatur na barakallahu fikum nafkahnya. Adapun kalau untuk rasa cintanya tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa nam membikin apa? adil. Kecintaan tetap ada salah satu yang dia lebih cintai. Buktinya apa buktinya? Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas minan nisa?" Siapakah manusia yang paling kau cintai dari wanita? Aisyah. Aisyah. Padahal istri beliau kan enggak hanya satu. Tapi yang paling beliau cintai Aisyah. Wa minar rijal dari kalangan laki-laki abuha bapaknya. Berarti menunjukkan kalau rasa cinta itu sangat sulit untuk dibikin adil. Faham ya? Tapi untuk Maisha, nafkah kalau dia mampu, maka apa? Boleh dia menambah 2, 3 sampai 4. Tapi kalau enggak mampu bagaimana? Satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika khawatir tidak mampu berbuat adil satu saja. Ini Rasulullah SAW 9. Wakilah ihda asyrata ada juga yang mengatakan 11 istri beliau. Summa ikhtasala wa shalla fil masjid rak'atain. Kemudian beliau langsung mandi dan salat di masjid dua rakaat. Wa ahalla bi hajjatin umratin ma'an. Kemudian apa barakallahu fikum? Langsung beliau apa? Nam mulailah melakukan ritual apa? Amalan yang Allah telah perintahkan. Ha, labbaik hajjan wa umratan. Paham ya? Nah, langsung melakukan ritual tersebut yaitu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak talbiyah paham ya labbaika labbaik allahumma labbaik baik, la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak itu namanya al lafaz apa talbiyah paham ya na'am bukan talbina ya oh talbina apa eh, naufal Eh, talbinah bukan bukan amalan ritual haji talbinah. Talbinah itu apa? Esan. Ini talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau talbinah apa? Apa itu? Hah? Apa itu talbinah Abdullah? bubur Paham ya? Lain lagi ya. Nah, ini talbiyah. Talbiyah. Kita lihat sini. Wasaqa sallallahu al-hadiya min bil Hulaifah. Kemudian beliau na barakallahu fikum membawa hewan sembeliannya dari Dzul Hulaifah wa amara man kana ma'ahu hadiyun an yuhilla kama ahalla sallallahu kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang bersama beliau yang nam dia punya hewan sembelian juga untuk apa na barakallahu fikum untuk apa bertalbiyah sebagaimana Rasulullah Rasulullah lakukan labbaika hajjan wa umratan Maksudnya apa? Digabung langsung haji dan umroh. Paham ya? Kalau haji tamattu itu nanti nggak digabung langsung, pisah, tapi dalam satu safar. Bedanya itu. Paham ya? Haji tamattu itu satu safar toh. Antum contohnya dari Indonesia pergi ke Saudi. Paham ya? Di sana nanti antum misalkan melakukan ritual haji sama umroh tanpa antum pulang lagi gitu loh. Paham ya? Dua amalan itu antum lakukan secara terpisah tapi tanpa pulang lagi satu kali safar. Bersenang-senang dengan satu kali safar namanya tamatul, Paham ya? Tapi kalau haji ifrat yang murni haji saja. Kalau haji haji ifrat murni haji saja. Naam. Ritual-ritualnya tentunya bukan di kitab ini. Kitab ini hanya menyebutkan global saja. Nanti ketika sudah masuki Yaumut Tarwiyah tanggal 8 apa? 8 hijjah, Nah, barakallahu fikum karena haji itu gak boleh sembarang tidak boleh sembarang apa? bulan. Bulan hijjah tadi itu ya. Nah barakallahu fikum ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah yaitu Yaumut tarwiyah kemana Abdurrahman? Yaumut tarwiyah? Kemana? Kemana? Kemana Abdullah? Abdullah? Bermalam di mana? Mina. Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Tidak disyaratkan puasa ya, tidak disyaratkan untuk puasa. Jadi puasa Tarwiyah itu nam tidak apa? Eh, hadisnya tidak sahih. Jadi tidak disyaratkan untuk puasa ya. Naam. 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah berangkat ke Mina bermalam di sana. Kemudian pagi harinya setelah salat subuh sampai matahari sudah mulai nam naik barakallahu fiik, sudah ter terbit matahari barulah mereka berangkat ke mana? Nam barakallahu fiikum ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana nanti barakallahu fiik ada khutbah Eh? ada khutbah, nah barakallahu fikum, nah khutbah yang Arafah. Paham ya? Setelah itu nanti wukuf di padang Arafah. Wukuf itu tidak harus berdiri. Memang pada asalnya mereka saat itu berdiri tapi duduk pun enggak masalah. Paham ya? berdiri, duduk, intinya di situ ibadah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, orang-orang yang di luar sana, yang di luar apa? Di luar Nah, barakallahu fikum jamaah haji di Indonesia atau di tempat yang lain yang intinya enggak melakukan ritual haji di tanggal 9 Dzulhijjah disyariatkan puasa-puasa apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Naam, tentunya rinciannya dalam kitab fikih ya. Kita baca dikit lagi. Wasara sallallahu alaihi wasallam nasu baina yadayhi wa khalfah. Masyaallah. Kemudian beliau mulailah berjalan dan manusia berada di hadapan beliau dan belakang beliau. Banyak ini jumlahnya wa an yaminihi wa shimalihi dan juga di sebelah kanan beliau, sebelah kiri beliau. Umaman la yuhsauna kasratan. Itu umat banyak sekali, tidak bisa dihitung karena banyaknya tadi itu. Berapa jumlahnya ini Aksar min mi'ati alfin, lebih dari 100 ribu, banyak sekali. Atau melihat orang seribu aja banyak 100 ribu. Naam. Kulluhum qadim semuanya datang. Tujuannya apa datang? liyatamma bihi sallallahu alaihi untuk mengikuti bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena jangan sampai hajinya keliru. Nah, ini haji pertama dan terakhir. Dalam arti apa? Enam haji yang sampai diikuti ribuan rat. enam barakallahu fikum itu yang pertama kali dan terakhir kali. Setelah itu Rasulullah enggak lama kemudian meninggal dunia. Paham ya? Hajatul wada itu haji perpisahan. enam Sambungannya pada pertemuan yang akan datang ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya para fiik? Haji wada' terjadi pada tahun nah berapa tadi? Tahun berapa? Berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tadi? 9 Tahun berapa? 9 8 Itu fatum Makkah Nah, antum udah semangat masukkan buku harus tahu. Ayo, tahun berapa tadi? Antum 10 Hijriah. Jumlah pasukan atau jumlah kaum muslimin yang ikut haji bersama Rasulullah SAW diperkirakan berapa tadi? Umar? 6, 100 ribu lebih. Ayo na'am barakallahu fiik. Hajinya haji apa pendapat yang sahih San? Haji Kiran. Nasallahu alaihi wasallam Subhanallah, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillah, ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.